Dan insya Allah pada hari ini kita akan membaca masail yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Yang pada hakikatnya masail ini ikhwanikillah seperti murajaah pada pembahasan yang telah kita lewati ya, sehingga siap-siap ya setiap masail nanti kita nyatakan apa yang dari apa apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang terakhir. terlewat. kalau rahim Allah taala fihi masail. Fihi maksudnya pada bab ini, pada pembahasan ini ada beberapa masalah yang diambil atau fawaid faedah-faedah yang diambil pada pembahasan ini dan pembahasan ini pada merupakan tamhid atau mukadimah untuk masuk pada bab pertama dari kita tauhid Al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Hikmah dalam penciptaan jin serta manusia. Dari mana diambil faedah yang pertama ini, Abu Abdillah? Nah, dari ayat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ insa illa لِيَعْبُدُونَ karena pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hikmah diciptakannya jin dan manusia yaitu untuk semata-mata beribadah kepadanya. Penyebutan jin dilebihkan eh, didahulukan dari manusia memberikan faedah apa Abu Mujahid? Nah, bahwasanya penciptaan jin lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Wal janna khalaqnahum min qablu min naris dan jin telah kami ciptakan sebelumnya yaitu sebelum penciptaan Bani Adam. Pada liak budun lam di sini disebut dengan lam apa Fauzan? Fama khalaqtul jinna wal insa illa Liak budun di sini ada lam disebut dengan lam apa? Lamul hikmah lah yang menunjukkan hikmah penciptaan jin dan manusia telah kita lewati. Baik. Asaliyatu ini masalah yang kedua. Annal ibadah hiya tauhid li'anna al-khusumata fihi. Bahwasanya yang dimaksud dengan ibadah yang diinginkan dalam ayat liya'budun adalah tauhid. Kenapa? li'annal khusumata fihi karena pertikaian, permusuhan itu pada permasalahan tauhid. Bukan berarti kemudian illa liya'budun yang penting beribadah kepada Allah walaupun dia juga beribadah kepada yang lainnya. Ini maksud dari faidah kedua. Bahwasanya makna liya'budun yang dimaksud dalam ayat illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah untuk mentauhidkan Allah. Sebagaimana kita lewati dalam salah satu usul illa liwahidun. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud cuma sekedar yang penting beribadah kepada Allah, walaupun dia beribadah kepada yang lainnya tidak mengapa, maka tidak akan ada pertikaian serta permusuhan. Sebab orang-orang jahiliyah dulu mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Dan inilah yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga faedah kedua dari bab ini adalah bahwasanya ibadah yang dimaksud adalah tauhid Dan dari sini pula kita ketahui bahwasanya semua ibadah yang tidak dibangun di atas tauhid maka itu tidaklah disebut sebagai ibadah yang makbul. Dan tapi ibadah yang seperti itu adalah ibadah ibadatun batilah, ibadah yang batal sehingga secara hakikatnya tidak disebut sebagai ibadah. Oleh karena itulah kita lewati pada al-qawaidul arba'. Bagaimana bunyinya? Anna ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tawhid Bahwasanya ibadah tidaklah disebut sebagai ibadah yang sahih, ibadah yang hakiki kecuali dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis kursi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk, man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." akan ditinggalkan oleh Allah barang siapa yang mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Asalisa masalah yang ketiga. Anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. fihi makna qawlihi wala antum aabiduna ma a'bud. Bahwasanya orang yang tidak mendatangkan tauhid dalam ibadahnya maka dia pada hakikatnya tidak beribadah kepada Allah. Paham ini? Ya, jadi antara masalah yang pertama, kedua dan ketiga itu berantai. Ya. Sehingga perlu memahami apa yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Permasalahan pertama menjelaskan tentang hikmah kita diciptakan yaitu untuk beribadah. Kemudian masalah yang kedua menerangkan bahwasanya ibadah yang diinginkan ini adalah tauhid. Karena tidak bermanfaat ibadah yang dicampuri dengan kesyirikan. Kemudian yang ketiga bahwasanya orang yang tidak mendatangkan tauhid ini pada hakikatnya tidak dia tidak beribadah. Walaupun dia melakukan sholat beratus-ratus rakaat, melakukan puasa beratus-ratus hari. Akan tapi dia mensyirikan Allah, tidak mentauhidkannya, maka pada hakikatnya dia, dia tidak beribadah. Dan inilah makna wala antum abidu nama Aku. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang kufar, wala antum dan tidaklah kalian itu beribadah kepada zat yang aku sembah. Kenapa? Karena ibadah kalian itu dibangun di atas kesyirikan. Dan ibadah yang seperti itu pada hakikatnya bukanlah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diinginkan oleh Allah adalah ibadah yang murni hanya kepadanya saja. Adapun beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lainnya, maka pada hakikatnya dia tidak beribadah kepada Allah. Karena Allah tidak akan menerimanya seperti itu. Sehingga di sini Allah mengatakan wala antum abidu nama aku. Tidaklah kalian itu beribadah kepada zat yang aku ibadahi. Paham ini? Padahal orang-orang kafir Quraisy saat itu mereka juga beribadah kepada Allah. Tapi Rasulullah mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan di sini, wala antum nama aku Kalian itu tidak beribadah kepada zat yang aku sembah. rabi'ah. Masalah yang keempat. Al-hikmatu fi irsalir rusul. Yang keempat, hikmah diutusnya para rasul. Dari mana diambil? Pak Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Berarti kita telah masuk pada ayat yang kedua pada bab ini. Jadi hikmah diutusnya para rasul untuk menyerukan agar umatnya itu beribadah semata-mata kepada Allah dan berlepas diri dari tonggut menjauhi tonggut dengan sejauh-jauhnya. Tadi ini hikmah diutusnya para rasul. Berarti inti dari dakwah para rasul adalah ibadatullah wahdah wajtinabu ibadatil ta'ud menjauh beribadah kepada Allah semata dan menjauhi peribadatan kepada ta'ud dan ta'ud akan datang penjelasannya. ta'id Al-khamisah Masalah yang kelima Anna risalata ammat kulla ummah Bahwasanya risalah diutusnya para rasul pada seluruh umat itu menyeluruh, mencakup seluruh umat. Jadi tidaklah ada satu umat pun kecuali di sana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada mereka para rasul dan telah tegak hujah bagi mereka. Jadi mana diambil dari fi kulli ummatin rasulan. Pada setiap umat diutus rasul. Jadi risalah Allah Subhanahu wa taala telah mencakup seluruh umat. Dan telah kita lewati pada pembahasan ayat ini bahwasanya ummah di dalam Al-Qur'an datang dalam beberapa makna. Dan pada ayat ini yang dimaksud dengan ummah apa maknanya? Bu Sekelompok manusia, nah, jamaah ummah yang dimaksud dalam ayat ini adalah jamaah, sekelompok manusia. Di sana ada makna ummah yang lain. Apa Abu Mujahid? Imam, ya. mana imam? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Ibrahim alaihissalam, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah." Kemudian makna yang ketiga apa Fauzan? milah. Apa dalilnya? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Jawaban orang-orang kafir. Sungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami di atas milah. Tayyib. Dan yang keempat apa? Zaman. Sebagaimana dalam kisah Yusuf, wattaqara ba'da ummatin. Ya. Dan setelah beberapa waktu berlalu zaman dia teringat. Tayyib. Asal desa permasalahan yang keenam. Anna dinal anbiya'i wahidun. Bahwasanya agama para nabi itu satu. Dari mana diambil? Nah, dari ya ayat An-Nahl ini, "Walaqad ba'atna fi kulli fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." jadi setiap rasul ini mereka agamanya adalah menyerukan wa'budullah wajtanibut taghut. Itu semata-mata beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut.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 Fa'budun, maka beribadahlah semata-mata kepadaku. Ini adalah usul syariat semua para rasul. Adapun ayat Likul ja'alna minkum syir'atan wa minhaja bagi setiap-setiap rasul itu telah kami jadikan syir'ah wa minhaja sebulan wa jalan-jalan dan sunnah-sunnah masing-masing yang dimaksud adalah syariah secara terperinci pada setiap-setiap ummah itu mereka mempunyai perincian hukum-hukum tersendiri. Adapun usul dari syariat tersebut adalah satu yang tidak lain adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja pada setiap ya, umat yang diutus pada mereka Rasul itu diberi syariat tersendiri yang dimaksud adalah ya, perincian dari syariat mereka. Adapun usulnya, ya, pokok dari syariat tersebut semuanya satu, tidak lain adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Al-mas'alatul kabirah anna ibadatallah la tahsulu illa bil kufri bit tagut. fa fihi makna qawlihi ta'ala faman yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Permasalahan yang ketujuh dan ini adalah permasalahan yang besar. Hendaknya kita semua memberikan perhatian yang penuh kepadanya bahwasanya ibadah kepada Allah tidaklah akan tercapai kecuali dengan kufur kepada tauhid. Ini syarat ibadah bisa terrealisasikan. Itu dia beribadah kepada Allah dan kufur kepada tauhid. Dari mana diambil? Dari ayat An-Nahl ini. An ya'budullah wajtanibut tauhid ya. bukan sekedar untuk beribadah kepada Allah saja akan tapi dia tetap melakukan kesyirikan dan tetap beribadah kepada Tuhan ini tidak disebut ibadah kan tapi yang diinginkan adalah beribadah kepada Allah dan kufur kepada Tuhan karena memang la ilaha illallah harus terpenuhi padanya dua rukun ini ya. an-nafyu wal itbat nafyu menafikan semua peribadatan kepada selain Allah yang di sini dimanakan dengan kufur ketahuan dan al-itbab adalah menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Asaminah permasalahan yang kedelapan. Anak tauhid amun fi kulli ma ubida min dunillah. Bahwasanya tauhid itu umum, mencakup semua hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa makhluk hidup maupun benda mati. Baik itu orang-orang yang disebut soleh maupun orang-orang yang disebut orang toleh. Dan mana tauhun telah kita lewati. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan ini adalah termasuk pengertian tauhid yang paling baik yang hendaknya kita hafal. Kullu ma tajawaza kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'ah. ini masuk dalam kriteria tauhid semua yang seorang hamba melampaui batas terhadapnya baik itu dalam beribadah maupun dalam mengikutinya maupun dalam mentaatinya dalam beribadah contohnya berhala-berhala ini disebut tauhid dalam pengikutan dia mengikuti secara mutlak contohnya seorang alim yang diikuti secara mutlak baik itu dalam keadaan benar maupun salah itu bisa masuk dalam tauhid <clears throat> dan mutlak yang ditaati contohnya adalah para pemimpin amir yang ditaati secara mutlak baik memerintahkan kepada kebenaran maupun kebatilan ketika ditaati cara mutlak seperti ini bisa masuk dalam tamu. Taib. Ada siah yang kesembilan. Idza musya'ni salati ayatil muhkamat fi suratil an'am inda salat. Wa fiha asyru masail awwaluha an-nahyu 'anil syirki. Yang kesembilan adalah agungnya kedudukan tiga ayat Al-Muhkamat pada surat Al-An'am di sisi para salaf. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah apa? Abu Abdullah. Tiga ayat dalam Al-An'am. Apa maksudnya? Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum eh, alla tusyriku bihi syai'an. Sampai wa an hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu ila akhiril ayat. Tiga ayat ini agung sisi salaf, agung sisi salaf rahimahumullah ta'ala. Dan badannya ada sepuluh permasalahan. Yang pertama apa? An-nahyu anisyirki, larangan dari kesyirikan. Diambil dari mana? Allah syiriku bihi syai'an. Kemudian yang kedua, mobil tadi ini eksana. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Tidak dilarang membunuh anak-anak dikarenakan kemiskinan. Yang kelima, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha hawa ma batan. Ya. Dilarang mendekati perbuatan keji, perbuatan kemaksiatan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian yang kelima, wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Ini lima. Berarti tadi keliru yang hitungnya. Ini yang kelima, tadi yang keempat. Yang keempat yaitu dilarang untuk mendekati fahisyah. Kemudian yang keenam wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali ya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan yang ketujuh, wa ukul kaila wal mizana bil Perintah untuk menyempurnakan timbangan, berbuat adil dalam timbangan. Dan yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dzal perintah untuk berbuat adil pada setiap keadaan, berkata yang benar pada setiap keadaan walaupun terhadap karib kerabat. Dan yang kesembilan, wabi'ahdillahi aufu, perintah untuk menunaikan perjanjian yang telah dia buat dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain adalah kewajiban untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir dalam ayat ini adalah perintah untuk menetapi al mustaqim. Sepuluh ayat ini Alhamdulillah yang syariat ini kembali kepadanya. Oleh nah, karena itulah lain termasuk mengatakan Man yang dura ila wasiyati Muhammadin allati alaiha khatamuhu falyaqra hadhihi al-ayat al-ashirah yang ke-10 Al-ayatul mahkamat fi surat al Isra Wafiha tamani asyara mas'alah Badahallahu biqaulihi La taj'al Allah ilahan akhar Fataq'uda mazmuman makhzula Yang ke 10 Ayat-ayat yang mahkamah pada surat Al-Isra Dan padanya ada 18 permasalahan pada Allah, Allah memulainya dengan firman-Nya, "La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda damadmuman makhdula. Jangan kamu menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala sembahan yang lain sehingga kamu menjadi tercela dan terhina. Wa khatamaha qawlihi wa la taj'al Allah ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah kamu menjadikan bersama Allah sembahan yang lain sehingga kamu dilemparkan ke dalam jahanam dalam keadaan malum ya. tercela madhura dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat yang disebutkan antara dua ayat ini itulah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Nah karena itulah jika seorang ingin menghafal yang dimaksud pada permasalahan ke-10 ini hendaknya menghafal dari ayat La taj'al ma'allahi ilahan akhar Fadakul madmuman makhdula Sampai yang disebutkan oleh Syekh tadi Di sana ada Masalah-masalah yang 18 tersebut dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan tentang agungnya permasalahan tersebut dalam akhir-akhir penyebutan masalah-masalah tadi. Dari kami awha ilaika rabbuka minal hikmah. Yang demikian itu adalah di antara hal-hal yang Rabbmu mewahyukan kepadamu ya, dari al-hikmah. Sehingga menunjukkan bahwasanya perkara-perkara tersebut memang perkara-perkara yang agung kedudukannya. Diawali dengan perintah untuk menjauhi kesyirikan. La taj'al allah Larangan menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup lagi dengan perintah untuk menjauhi kesyirikan tersebut. Ya. Sehingga diawali dengan larangan kesyirikan dan diakhiri dengan larangan dari kesyirikan yang menunjukkan tentang bahayanya perkara yang dilarang tadi. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة dan Allah mengingatkan kepada kita tentang besarnya kedudukan masalah-masalah ini dengan firman-Nya, dari mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Dan insya Allah kita akan membaca ayat-ayat tersebut sehingga jelas bagi kita masalah-masalah yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah taala pada pertemuan yang akan datang.